Bismillahirrahmanirrahim Surat Ali Imran Udah ini surat Ali Imran Keluarganya Imran Coba kita soal Imran Ali Imran Keluarganya Pak Imran Madaniyah Utawi kilas surat Madaniyah Ini tadi rong atus Au ila ayatan Utawa kecuali sa ayat Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamin Allah Ta'ala Alamu Bimurati Bidalik Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Uti Allah ora ana pangeran kecuali Allah al hayyul qayyum dan sing jumeneng sing gesang lan jumeneng. Nazala nurono sapa Allah. Ya nazala nurono kelawan napa? Dicicil ndak langsung nazala. Nurono sapa Allah alika kang ngates sira Muhammad alkitab. Bil haqiq wal haq. Hak itu maknanya bisit kelan bener fi akhbari Yang dalam piro-piro khabari Quran dikon terhale sing bener no lima mari berkoro bene ade ika ing dalam sedurungi kitab wa anzala lan atau sapa wa taurat ing taurat wal injil al injil ditulun no langsung di taurat be injil no langsung mulane kita biran anzala yang gran diturun no kabe satu jilid kitab selesai anzala Mingkop beli samping sedurunge Quran hutan halin nujul nali nasi maring manusia wa anjalan nurul sopo al furqan ing furqan semua bentuk pemisah wa anjalan nurul sopo wa ta'ala al furqan ing furqan bima nal kutubi al fariqati tegese klan arti klan piro-piro kitab al fariqati kang iso beda ana beda haki wal batin jadi furqan temriki semua bentuk kitab sing iso misalnya antara hak batin Innal ladina satemu akeh kafir kang kafir sebuah ladina bi ayatillah kan biro biro ayat ya Allah lalu niku tetep ada pun azabun dan disiksa sing banget. Wah udah huwa Allah wa azizun dan sing menangan dunti komen kang ini siksa. Nawa satem dawa wilayah ora samar hingga atas ya Allah apa seun perkara di ardi bumi wasama sama wala bisama lan ora sama rokok perkara kang ing dalam langit. wa Allah Allah alladzi tati sawirukum kang gambar sapa ladi kum ing sira yusawiru kang gambar sapa lagi kum isro sira fil arham ke fayasa la ilaha illa huwal azizul hakim wa ta'ala wa di tadi angzalakan rono sapa lagi alika kang atas sira kitab ing kitab minhu kang setengah saing kitab ayat untuk berapa ayat Allah itu zat sing nurono kitab minhu kang setengah sang kitab pun di berapa ayat muhkamatun kan kukuh-kukuh kabeh kan jelas pengertian muhkamatun kan jelas pengertian ini pokoke kalau yang gue standar usul fikih muhkamatun kan jelas maknane ewatihatut dilalah ewatihatut dalalah dikse jelas pertunjukannya jelas penunjukannya ewatihatut dalalah dikse jelas sebenarnya macamnya dalalah dari wajan fa'alah Wadihatu dalalah Tegese jelas penunjukannya Jadi pengertiannya jelas Lahuna te muhkamat itu umul kitab Itu sing jadi umul kitab Sing jadi dasar kitab Jadi induk Lawa ukhoru te sing liya iku mutasabihat Iku mutasabihat Iku ora jelas Jadi Allah seni Jadi nurono kitab Jadi ini hudan lindas Tapi sing sitok tiga jelas pengertiannya Sing sitok apa Buatan jelas Mustafa Mustafa jadi Allah ini ku ikut kamat ini ya seni jadi nurono kitab jari ini kan hudan dinas tapi ada si muhkamat muhkamat itu wati khatu dalala pengertiannya jelas ada si mutasa pihak jadi gak jelas ya, jadi gak apa-apa hormat enak didi kiai kiai ya kadang sikapnya jelas kadang ya apa jelas orang mau bolong gini Allah belum gini ini akal-akali Mustafa jadi santriku tambah soleh tambah dolim mereka gak siap menerima hal sing ora jelas pemenang haram terus jadi sunnah tua karena mulai dicek soleh ora prestasi karena Nabi karena Nabi Isa di prestasi mereka gak dinyali ngadepi ngadepi kedoliman gak dinyali ngadepi kedoliman paling gak untuk perang perang jadi wong rondo akhirnya gak bisa guna guna neng di ngalor ngidul dakwah tapi gak malah jadi buruk <laughs> ya jadi bunuh jadi jadi nggak sunat tua ya jadi ini kini ku sorry ya, artinya sorry tak biri sorry Allah nurono kitab Iku ayat dan mukamat Sebagian kitab ayat-ayat yang mukamat Gini ku wadihatun dalalah jelas Lahunna umur kitab Sing wadihatun dalalah sing jadi hukum dasar eh asluhu al mu'tamadu alaihi fil ahkam Paham gak Rumanto Sing jadi hukum dasar Sing jadi pegangan hukum Paham Sing jadi pegangan hukum jadi misalnya haji nak melanggar yang ini dia itu minus amin, atau sodakotin atau musuk jelas aturannya jelas kena melanggar ini ini kena megat bojo aturannya mataan bil ma'ruf hakon al musim jelas wong lanang hukumnya biar jalu muna ala nisa jelas itu jenis umul kitab arah itu jelas tapi wa ukhoru mutasabihat sebagian liya itu mutasabihat tidak jelas arti ini bangun ma'ani ma'aniha ya, ka'ala ini suwar Alif lamin wartini biye Kadang ini betul jelas tenan Misalnya gini kok bang Jadi ulama mulai rian Ini orang ngarai sangarteno niki Kang Di jari Ibn Abbas Dosa kabel di sepuro kecuali sirik Nah sirik rasa di sepuro Dibantah ulama liya Karena Allah kan ngendikan inna wuha firu yaghfiru ayyusyrakabi Wahyu yaghfiru ma duna dzalika liman Allah itu tidak mengampuni kalau disirikkan, tapi bisa mengampuni yang lain nggak pas takoi yang lain itu nopo yang lainnya yang lain kau lihat sirik sudah disepuro oleh Allah karena materi tiang materi tiang mukmin ya pas ngawang-ngawang ngowah iya itu gak mansur kan piye wae mari kira apal Quran kok terangno ngono oh, gara-gara sing terangno bodoh repot kan ayat sorry juga itu termasuk wa mayatul mukminan mutaamidan fajazahu jahannamu kholidan jadi uang sing mati wong mukmin fajazahu jahannamu kholidan artinya kan dunia dalik kan mau kan wonten ayat Allah pun ini contoh sebiat Mustafa bin kaya Allah itu nyepuro dosa apa saja asal tidak sirik apa saja itu apa ma'awat jawab nah, Ibn Abbas ya apa saja berlebihan sirik <laughs> apa saja ya apa saja cara jawabannya lah anak niku mbah Pokoknya wonten ayat wa mayatum amitan mutamitan fajazau namu khalidan iku artinya agak iso diso purong fajazau namu khalidan dia artinya agak iso purong. disepuro walase neraka jahannam khalidan fiha Kenapa sih mengalim jawab? Iya ayat itu gak masuk. Hanya dapat tahu kalau ayat wa mayatum tidak apa tidak mansuh, tidak ayat yang dibatalkan hukumnya. Nah itulah masalah-masalah ini yang kan kalau berapa kali ngomong penjenengan Jadi makna nih Quran itu terlanjur ada hal-hal sing sifat ilmiah. Nah ilmiah itu repot, ilmiah itu repot karena memang hasil ilmiah itu repot. Juga hasil dagang di ilmu ini kan repot. Apa nyetok apa ora? Apa nyetok nyetop anak nyetok duit produksi jebul orang payu. Nah, teori mana? Wapi itu, ya, ya nyetot. Jadi setiap mau order langsung ada barang ya. Itu ilmu, foto-foto rano fakta itu ilmu dibebat terus gitu. ada ya, ono bener dia, bener kan kan ini fakta, mau teori ya, enggak, enggak. Nah ternyata ono order tenan bener nyetot. Nacar nacar ono yang order sebelum bahasa top dua mujair bentak no, ngiang ya. Iku ilmu ilmu resiko nih. Apa ngapain gue kulaan roti aku mesti dek akeh jadi nak wong sing tuku akeh ya cukup dulu rak sing tuku apa apa barang kula sidik tenan dibeli akeh sing tuku artinya teori kadang memang gantung apa fakta Misalnya, eh. Nanti kalau nak tak itu yang saya apik dari kini ini gue karismatik po ramah. Ramah keramahan uang darah ini murahan, uang marah ramah, uang darah ini murahan. Mereka pikirannya uang, uang marah biar ya, itu darah ini jalo. Gue dari kiai melarang ya uang murah darah nih ramah, murah gitu. Namun kiai bersengut, uang yang darah sombong, nah, hari. Tengah-tengah itu angel, itu kan ukuran tengah tengah. Pengiran itu nggak tahu, dua adat nggak tahu. Jadi begini mutasabian dong nggih. Gitu. Kanjeng Nabi kan ngendikan kula niku tiyang alim, meskipun kula ini punya data ilmiah. Nabi lah ngendikan kan al halal bayinun. wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas dua orang gak jelas itu repot kan. Ukurannya gak jelas. Lah itu saya ngakai wabila umat rumah umurun mustabiha. Gak jelas itu wae contoh paling gampang. oh no bocah ayur yatim. bium tak rumah aku ya denang surat tak rumah terlantar tenan. <laughs> Bingung gak tenan. lho kasus sampean di santri lah gak tau Sampean di santri limo. terus perawat. Tak rumah aku ya denang surat Artinya potensi bersesonan juga tinggi. <laughs> Wong iman pas-pasan ae serasa munafik jujur ae. Ya. Ora di rumah, di rumah wong iya luwih dolen. Piye? Lah iya, ya mustahil. Dari ndak artinya ada hal yang nggak bisa dijawab. Sing jawab ya fakta. Hormat terang bersesonan oh, ya sudah. <laughs> Dulu gue hormat tenan ya dari soleh, suarga tenan kan wonten. Oh, enggak iya, bisa dijawab Mustafa, enggak iya. Itu akal akalnya santai soleh. Pakai ucapan dulu itu janggal. Orang pakai udah duduk janggal mana? Iku akal kali ya, santri soleh. Dan santri soleh santri paling dalam. Mereka kabel di soal. Yang dimulai di sana soleh mau paling dalam. Lu enggak, ini mau kak Isa ini mau orang sirik malah beron Nabi Isa. Mereka orang soleh di ukuran ideal kan, Sementara fakta orang Arab ideal. Jadi paham Mustafa ya. Wong soleh nggak ukuran ukuran ideal. Padahal fakta kahanan kaunia orang Arab Ideal. Secara ya. cara teori ada santri ku kudu ya lu wala yula ale. Kok pantes santri buru ora sholat, tapi nek sabar. Ya. Sampeyan tukang kayu diundang ora sholat tuh diundang BTS, penggarap kayu nek. Sampeyan mergawe tem mergawe kan. Iya betul. Kawan santri atau lele sini BTS tembok layani kan. <laughs> Eh kang kang iji ya, malah rasanya. <laughs> Fakta lho ya. Nah teori kan santri ku dulu ya, sampai ini fakta entah itu Nah dipikir fakta dipikir Mana bener pengiran Nanti Nabi mak murah saya gak tahu jelas Sehingga so jelasnya ya fakta Mulanya terus Nabi ngendikan kan Nabi mak umurun mustabiyadun La kathiru minan nas, Batu itu ya, Nabi orang ngendikan ilmu Terus ngendikan fakta itu mau Famanit tako syubhat wako alidin Famanit tako syubhat Fakotis tabru alidinihi irdi orang yang lulus tenang ngadu subat ya lulus uripe agamanya ya lulus tapi nak uang kok jatuh nih subat ya karo iyar akholal bima yusiku ayakoah tapi kau nak tarik be subhat misalnya itu santri ayu amin celok wae ya yusiku ayakoah iya rawan selingkuh tenang lu guys rasa tutup tutupan ngaji ilmiah gitu jadi rawan tenang jadi Nabi lah terus aja ya ya mbok delok. Kabar sih sapa lho <laughs> saya itu. Saya iki delok mawon. Sobat rumah tuh khawatir lulus tau Kau Gak usah dijawab saya <laughs> ini Akhir gak masuk buser lulus <laughs> Gak masuk buser daerah ya, lulus kan gampang kan Semoga Ya gak usah ditunggu kantor wira. Ya. Lah pengenan datang ngono sobat. Dadi ana wong ada akrab IP-ne wedok. Itu ya, ae. Ibu tidak diapi. Tapi harus perawan gede. Itu Dulu ay, menulis kan nulis. Jadi orang hukum ya misalnya. Jadi nak ngomong ngono itu Nabi lah orang hukumi. Ukurannya fakta Pak Warman. Terus malah Nabi ketika ini famanit tanpa subuhat fakotis tabru aditinihi wa irdi. Tapi nak sing jatuh ya karena iya rah olal hima yusiku ayaku afi. Nabi loh sing dawuh. orang kalah-kalahanku. Ya. Kiai rawan kala kalan ki pidato kowe matil Dadi ayate sitok ngomongnya sak jam. Wala lagi kacau, kasus coy. Tapi ya luwe apik di bang gulung. Kan manfaat wong akeh. Yo tapi bodoh yo akeh. Jadi pangeran itu yang di tradisi ngoten. Jadi ayat dan muhkamatun tapi juga ya ukhoru mutasyabih. Nah terus nak mutasabihat ku piye tadi nih fa'amal nafi kulu bim sehun Fa'amal nah anapun tewong akeh fi bim bang ikut tetep yang dalam lati ala dina sehun Utawi wis melenceng Wis melenceng Emelon anil haki condong songkok hak Nak uang hati ini serap bener kecenderungannya memang menjauh dari kebenaran dia sudah punya kecenderungan tidak bener dua malakan di watak Arab bener Fatabu nak mongko anut sapa ladina mata syabah ing barang kang jumbo apa ma minusangi kitab. Iktihu al fitnati krana golek fitnah. Kau Kaya ngoten niku. Dadi wong nak atine ra bener, nak barang mustabiat dekne golek sing dadi fitnah. Ngene wae. Sale ora rondo ayu. orang ah, rondo orang ono lanang, ora di rumah sakit. sakake. <laughs> Pikirane wong sing napa? Para fit fitnah. Ibu modho engko. Walaupun cara berpikir wes pun melon anil. Nah, sholat terus ra kerja gak mangan. Lalu cara berpikir wes. Misalnya orang ngomong berantas BTS, lah, ini gak kerja mulu ya ramalan tenang. Itu cara berpikir wes. Wes repot, wes bener. Ini barisnya so, Jadi mulane kula setuju ibu Kang Mustofa nih cerita versi Sony Israelia karena secara ilmiah itu tidak mesti benar kalau lah fair secara ilmiah itu potensi Israelia tapi nak rumus dan terus cerita versi ini mesti tapi kalau senang artinya senang betapa kesalehan ini bisa dibatalkan bisa dicoba diuji Bagaimana ngoten, jadi barang subhat itu kan ngoten. Jadi kasus Sony, kasus subhat dan ngoten. Beliau itu ahli ibadah, ya. ahli ibadah itu. Rondo ya rondo ayu, cek perawan ayu merem tenan, soleh tenan. Mereka nak kaya Rumanto, karuan rondo ayu macam merem tenan karuan kara Tapi setan itu pinter, gawe bisa Ibu mau misalnya nong ayu tiba nih ngarep <laughs> pinter, setan itu pinter. Jadi gawe buru bubar sesor aja gudo lamaran nih sarkem kan ya mungkin, dia yuk gudo nih. Dia pinter, gawe mau ngayu gudo toro. Tua mbak no diwai kamari lah. Akhirnya suroi bersesor dulu mereka sama kan ya nam. Dan sama kan ulung mau. Lalu ceritanya kan wonten Mengapa saat ini ya habis subat? Jadi misalnya orang calon pejabat, marka itu tenang. Barang apa nyalon bupati, sama ada sholat tenang yang masjid tenang. Ini nonton, jadi cawe itu niku diparingi penyakit bi setan. Ya, penyakit bi setan. Ya, jenenge tabah nanti ramari, ya jadi kiai kan nurani ini sakit. Ditambah nanti kiai bersih. Sampai nginap. <laughs> Bapak ramari, mari. artinya nggak termuta juga antara nih yo potensi fitnah itu ada mau loro itu ayu taruh buat tulah ira ya, panas tenang ya rumah tuh ngeloro bodoh gue di rondo pengen ngaji bek sambil jen mari fitnah buat tulah ngaji buat tulah orang buat tulah gue raiso mungkiri nafsu nafsu ki nafsu pengajar pun nafsu setan kan gue ya menarik orang cara Nabi Yusuf bener wa mau bari inan nafsal amaratun bisu dia atas nama Buddha, atas nama pembantu dia tetap dipanggil Zulaikha harus berangkat kan Memangnya buruk tapi atas nama dia seorang normal cuma nono nafsu nih Umi Zulaikha wahyu setengah saya kadang udah ke murah kamar ya kan terus repot terus lo nih betapa Quran itu detail karena rumah nanti urusan yang itu gitu itu dibicarakan itu akal akalnya santri khusus isen bakas tapi boleh sedih nafsu udah <laughs> eh, isen bakas Nah ini kalau cerita fakta kan? Nabi Yusuf ya gitu, ngalami mutasi apa aja gitu. Tapi Nabi Yusuf kan nabi. Artinya ada yang garansi, anggap saja sidik, ada yang negur. Hamar ada yang negur. Yang negur ya, sambil lagi nyanyi-nyanyi. Tenang, terus akhirnya bahasa Yusuf nambah nih. Akhirnya cawe itu ini tengok mahai. Walhasil lewat pengobatan itu akhirnya malah selingkuh. Sini ini selingkuh tenang bareng selingkuh dia ini khawatir konangan akhirnya mati jadi wis dosa zino ya dosa mati artinya ngeten cerita itu buah bener bura tapi itu mengingatkan itu apa terserongnya kiai dari selain mantau minggu rakoso <laughs> Iku macam udah nggak nih karo mantau. Mulai cerita-cerita ulama usul ini nggak nih. Sawangane neng surau tuh apik, sawangane apik. Tapi ya minggu, minggu ada tauran itu. Sama kan iso ngukur tuh Ahmad misalnya wonten cahayu atau wong suge kan kita kan repot ngadepi wong telu kalau sering ngomong tentang Lukman. Kue sebenarnya jadi kiai paling gak wono wong ayu cek perawan cek rondo cek bujuni wong antara nih kita iku wong tako. Bagaimana kiai itu anu kalau mantau misalnya wong lagi cer geger besing lanangnya lapor kiai. Pak Mermanto ini ada dan wak lucu, wong geger besing lanang sing ya lapor apa? Nah, itu kan yo menuso yo di nafsu. Nak sing arek tidak masalah, mun entekno nasihate gak apa-apa. <laughs> Wis orang rong jam, orang jam ora sensitif kan. Urusane kiai. Kiai kan romanto. Lah, mboten selesai nasihat dari ini besok bisa. <laughs> Kita nasihat lagi kan. Artinya kan antarane subhat iku wow, subhat mbok ranuk saya tadi sakit tenan wong suwana dua-dua. Mbak nasihati kan bisa ngukur nafsu Lu wis kau itu subhat itu termasuk mutasabiat. Jadi itu mau bener nabi al halal bayin, wal haram bayin. Lu karuan, lawan gue ku ning omah parani perkara kowe kangen penginceng karuan haram bayin. Nah iki masalahe wong teko sawangane takok urusan agama sih mari mustabiat kan iku karuan Lho nggak akan kuwatir nak cawe daku ning omah. kue dan gue nyembok parani kowe mbok inceng karuan al ah, haram dari ini mau kan wong itu teko sawangane konsultasi keagamaan sih marai mutasabiat kan nih gua. Ono surah sawangane taklim, nazar li taklim kan boleh. Berarti ono suratul halal rupane nazar li taklim. Lho ono suratul haram kuwi di nafsu tenan ya. Iku ngomong ala wong alim lho gitu. Jadi mbok masalah, mbok pengajian ya kacau. Iku ngomong standar ngulang wong alim. Jadi zaman itu maturun turun bang tak ngulang ngaji standar wong alim gak keren. <laughs> Podo kumpul wong suge nggih ngoten. kia itu kalau kumpul wong suge itu tadi. Kabeh kiai kepengen wong suge itu soleh Dalam hal ini berarti bang Tapi kiai yang menungso kan matur gak iso mungkiri nafsu. Nafsu tomat. Kepengen nilai mobil, kepengen manfaatnya dan sebagainya. Tapi kalau sering nyeleng nonton lelok mah, podo duit tamu ngkiri wes atas nama tamu kiri tamu ya kita hormati tapi kita di nafsu fir'aun istiqbat memperbudak Wong paling gak terima hormat ada adat kiai, bu kiai sundul langit paling ini tepuluh protes. Nah, SD dalam lah. Us tahun mondok bagian ngubah mobil, ngubah mobil terus. Ilmu nih ya ora tambah, pengetahuan nih gitu tambah. Bagian hormat bulus, yang hormat bulus terus. Jadi itu ya karena dosanya, karena itu istiqbah memperbudak. Mus ngono dijugesti dari sebenarnya barokah. <laughs> Dunia tani ora barokah tenan, nganti mati juga, ya kuwi ora tenan, jangan ya ngalim tenan. Lho kula dadi seksi kabeh sing tau dadi kancane ora ngalim tenan aja kok. Yo ya ora sugih tenan. Artinya ya ada potensi istibat saat ini sama. Sampai di orang sebawah kita, itu potensi kita istibat kok Fir'aun. Mau budak ngatur-ngatur. Mau aku lah minta tenggang tenan. Kalau jadi ngomong-ngomong soal itu juga, mereka itu tadi. Kalau orang bawah ini kita rawan istibat. Nah, orang suge rawan tomat. Kamu itu rawan nafsu. Itu jenis mustabiat. Tapi kalau kamu menjauhi total itu tadi berarti kue rama orang manfaati total kata swing nggak sesuai cayatin dulu Kalau kita mungkin memang itu. Kalau kita menghindar total ya manfaat total. Aku menghindari kumpul Mustafa, ya orang tahu ngaji ke Mustafa. cuma nak parah ya ramsi masalah. Itu jenis dan lah ya hunda katirun menanas jadi Nabi lah sing Nabi gue yang nganggo nek kejadian. kejadian itu piye bar sing sapa ora. jadi ora kena diukur be ilmu. Bar konsultasi agama kayak ini sing kangen apa wong sing kangen. <laughs> kayak ini sing kangen. Ayo keri. <laughs> cerita ilmiah mau nyindir orang orang ngaji ngomong <laughs> yang jelas nak mental dasare ra bener melun anil khaki iku senengane ibtiwal fitnah golek malah golek fitnah tapi gua tak pilih gue golek tafsir artinya masalah ini itu sama dengan masalah yang hati soal halal bayinun wal haramu bayinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa alamulan orang ngerti ta'wilahu illallah Para te wong sing tumancep kabeh fil ilmi ku na aman nabi iswa iku ta iku iman kulo meni di rabbina kabeh sangka pangeran tak dzakar ila lulat. Nah wong sing wong sing nalar sih nak sembuh tawakal wae kabeh pangeran. Nanti nih tawakal terus ini pangeran orang eling wong ayune iku kan malah aman. Robana demikian kita latu sih banget Kok Nabi Yusuf kan ngoten. Dia atas nama Basaria. Dia walapat hamad bihi wa hamma biad. Zulekho ya bener-bener neng Yusuf wahamma ya, biha dia sebagai basaria juga sempat kepengen nyekel Zulekho jadi jadi walaupun hamat bi wahamma biha tapi itu tadi dia langsung ingat laula arroa burhana robbi dia langsung mendatangkan burhana robbi ya podo tiang-tiang alim kalau ngadepi fitnah itu cepet balik neng pangeran langsung ya aku luna aman nabi belum min jadi masalah ilmu jadi masalah wong wedok wong melarat ini sami Pak Imam Mustafa jadi sampai nanti umat wong melarat itu jauh sok suci aku ketok mergo umatku wong melarat kabeh kok zaman Nabi kita di umat melarat itu potensi salah wow kang rumah itu istiq, istiqbat itu lah bodoh-bodoh salah Jadi kula putus itu kiri sering keluar sana ini. saat ini mau naruh taliran aku, gara-gara aku juga iso santri sepuluh tahun ya aku bini rumah bulus rumah bulus tenang akeh rumatamu. sa elek uang jadi anak itu bodohnya ben tambah pinter. Nah, sepuluh tahun hormat bulus. Tidak kula terprotes. Bagi yang gede lah proses iki karo kanca kancol-kancol. iki kiai gede ngakoni nunggu wis tak kiai sing nih ya, aku sing ngomong. Artinya gue sahkan masuk aku. Oh, dalam hal ini aku mantep bener. <laughs> Nara terima komentarku wis aku Gue <laughs> Kok gue anu yakin salah itu tidak bener terus iki. Sing jenenge uang di pondok tetap harus kita ciptakan lebih baik. Ya. Saya dari tidak tahu menjadi agak tahu, menjadi tahu kan apa nih? Oh, Pepe, wis nurut, percaya barokah terus ini bulus pulau tahu, mbah bani mobil pulau tahu, gak apa-apa tenan, orang mantu semua udah salah sing tradisional kan. Artinya ini kamu sofa ya, kita kumpul wong suka rawan toma, kumpul wong madok rawan sahabat. Tapi kalau aja ngiro nek kumpul wong marah terus selamat. Jadi aku mau umat istibat. Istibat itu gak kalah dosa nih. Malah dosa paling tersinggung Allah itu nak istibat. Kecara Allah kan al-azumatu ridai wal kibriya uliza keagungan wekku. Allah paling nggak terima kalau antar manusia ada tradisi istiqbat. Mana Allah menghujat Fir'aun malah orang zina nih. Mana dari Imam Ghazali bukti istiqbat itu dosa saat diberi zina Allah orang tahu nyebut zina nih Fir'aun Dia ya tahu nyebut dosa lian nih Fir'aun Tapi disebut istiqbat istiqbat ini Bani Israel memperbudak Semua Allah gak gedugo ngeri loh desa istiqbal Taman dibujuk bener sama Ratu selingkuh Tapi seorang ribu itu intimidasi bu teror Ngeri Selama ini kan cara padang kiai itu salah Hermanto Dikira kalau kita itu ada kawan juga ada kau pejabat mau kumpul masyarakat yang melarat-melarat kita ini sudah baik padahal tidak mesti karena itu tadi potensi istiqbal kalau sering ngomong beda Lukman contoh paling gampang dengar mantan misalnya kalau kulo kiai Terus ngerti Mustafa aku melarat, nah orang kerja adol roti ora mangan. Kadang dia itu sak enak. Sesuk ning nggonku yo, sesuk aku digawe Senin. Dari kuwi Selasa dolan, anak anakku mantu. Selasane anak. Artinya apa jadwalnya Mustafa terus milik dia. Padahal dia ya ngerti Mustafa itu punya anak, punya rutinitas, punya aktivitas. Itu ya istibat, artinya kok terus kayak miliknya itu. Bukan berarti dia ini terus orang jelek enggak ya, tapi dalam hal ini itu salah dalam hal ini yang sudah jelas masalahnya eh, kita tidak mengurangi hormat kita tapi dalam ini artinya ya paham selama ini ini termasuk mustabiat gitu. selama ini kan orang ngira gitu asal kia itu dekat orang miskin itu baik gitu. karena kalau zaman nabi itu yo keliru nabi yo kenal juga ya apa saya kira usman <laughs> orang saja nabi yo keliru mana dari kalau zaman nabi artinya potensi istibat itu tinggi bang sebab itu yang ngeri istibat ngeri dong kan Mustafa misalnya sampean dua santri ketika ngaji sampean salim alime sampean mau alim iku mau sepiro sementara andikan santri ini kamu bebaskan bisa ngaji G4 dan Romanto koleksinya ilmu akan lebih banyak ya dua pandangan sing luas lebih banyak oh nak kalau kiai si angin ini nak si B ini kan tambah nyaman kayak ketimbang sama istighfar ngaji juga aku nah orang aku gak kan malah ngeri ya. itu Faham Ahmad ini kita ini ngalami hal-hal yang mustabiat itu tadi ngendikan Nabi huna kasih rumnan. Nah rata-rata manusia gak paham. Iwak tunggal sampean ke mata anak gue kudu nurut bapak. Padahal nasihati bapak itu sering gak bener gitu kalau mulai pas-pasan ngono. Nah ya nasihati bojoku kudu manut tak boleh dinut apa. Murah jelas. Malah nih terus robana lalu si bulban itu sih pangeran ngeki jalan keluar luar rosi kurang fil ilmi. Utai wong sing ilmu itu mancep. Iku ya kuluna aman lagi kulum ini di robbi nama zakaru dalam. Terus dungo robana lalu si bulban. Duh pangeran kita lalu si ojo nyesat no bulban kulubana ibu hati kita. Gak ada hati tanah sausen to nunjuk no panjenengan nak kita. Wahab lan kula aturi maringi panjenengan lan maringi kita milat tinggal saking kersane panjenengan rahmatan e rahmatin innaka anda wahab saat mulai panjenengan antara panjenengan itu al -Wahab. bahkan memperbudak gue ya, saking ele ini ikut pangeran sering mensyaratkan ukuran dosa besar itu so dihapus nak kurokoba Iku mecat perbudakan jadi mulai rian kang Mustafa ya, mecat budak itu tiga ukuran kebaikan mulai termasuk ukuran baik itu fakurokoba mecat keperbudakan jadi Islam itu paling sering mensarankan setiap wong dosa dari zino atau mata ini orang mesti kafara pertama apa? faku rokoba rokoba itu mesti gitu karena mengeri yang ngerti kan orang mulai kecil saya ele ele eh, wong sak budu budu nih wong awam jenenge anak di sekolah nih tidak jenengan tetap ingin lebih baik karena mau jenengan bapak wes kultus bukan buat bulus ya. lele ya. artinya terus menjadi tidak ilmiah itu loh ya kecuali sebatas ngeten rumah memang dia melarat ya kita akan kerja mau hormat ketu mau hormat lele tapi sebatas kerja sebagai gantinya dia makan gratis itu tapi hanya dia untuk lebih baik belajar tetap belajar itu malah wajib memang dia gratis ya oke ya dia kerja tapi jangan diistibadannya ya itu tadi di luar jam kerja ya dia harus punya hak-hak akses ilmu akses Mengenai bulan yang ngeritik kan putra kiai sing model-model begitu kita ini boyo itibar itu kadang wong alim merangan itu anak kadang merangan itu ya gara-gara kita sendiri itu tidak benar itu kan kuat ada orang masuk kiai alim merangan itu anak merangan itu putu kadang memang kita tuh punya perilaku yang lucu itu gak adil itu Nah, aku beling sering ngincengi santri neng, yang nak santri neng nginceng ditakzir. <laughs> Lah bedane lha kan ratil. Dene ora harus nakzir. Mergo guse. Santri nginceng ditakzir. Kalau tak jamin, Ya apa hukum ibu mau hukum ibu pengiran Cara pengiran rakyat duga aja Kekes orang ngijin tetap haram Kan ini haram, waktu haram ibu Malah ada gede gue <laughs> Bedanya ikut santri kayak iso nazir Kayak orang sing nazir kan Jadi ngeri ya, paham ya Jadi eleng-eleng Mabina rumah umur muslim ya Itu melawan Rabbana ratu sih kuruban Ampun nyesat no panjinan kuruban pada tak ilhati tak rasa atau nih ake kafaru kamu tuh kafir sopo aladina iku lan ya, ora iso nyemugi no anggum sange aladina kafaru apa amaluhum. Apa dunia dunia ini aladina kafaru wala wala dulu mina wala nora anak anak aladina kafaru minawo isian. Uang kafir itu gak iso ditebus dosa dunia gak iso ditebus anak. Wa ulai kaku baku benar kafir itu jadi urup urukanin rokok. Wa ulai kau temu kono kono aladina kafaru hum ya aladina kafaru baku benar itu jadi uruk urukanin rokok. Kadapi alifiraun aku ya dini adati ali waladina min qablihim lan wong sedurunge ahli Firaun kadhebu padha gorono sapa ahli Firaun bi ayatina fa akhudhu wa bi dzunubihim mongko ngalap guming ahli Firaun sapa Allah wa taala bi dzunubihim kan dosane ahli Firaun wa wa te Allah iku syadidu likomdat sing kala seksane Kul ngucapa siro Muhammad lil ladina kafaru maring wong sing kafir minal yahud. So ini kan ayat Madaniyah temane ya. Kul ya Muhammad lil ladina kafaru Eh minal yahud satu bulan guna bakal den kalahno sira kabeh waktu saruna lan den giring sira kabeh ila jahannam bisal ya iki terus cerita sejarah kula was mau nih hmm, sejarah Wana zala lan nama umiron nabi lama amaro. Wana zala lan nama amara nabi sallallahu alaihi wasallam al yahud dan yahud. Nabi merintah bil Islam iklan Islam. Ketika Nabi merintah wong Yahudi masuk Islam oleh perintah Eng dalam semangsa semangsane kundure Nabi min badrin saing perang Badar marjiahu ya, di masa kunduri Nabi mimbadrin jadi setelah Nabi perang Badar ngeling wong Yahudi ya wong Yahudi boleh ya masuk Islam Faqalu lagu la naka angkota qatalta faron min Quraisyin akhmaron la kita La gurun naka ojo bujuk kain siropo angkota uta yang tau iso mateni nafaron min Quraisyin eh, ing sekelompok wong Quraisy akhmaron khali wong sing humar khali wong sing ora terpelajar yang eh, wong sing budu-budu iku la yarifuna ka orang ngerti sopo akhmar alkitala lain pernah apa sing tumurun kul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal jadi perang badar kan nabi kan ceritanya saat sausai teng Medina Medina Mekah kita ngeten ngeten karo Romanto sekitar 450 kilo nah 450 kilo ini bayang sing cenderung tau haji kaya Ahmad bin kaya Mustafa Nabi lu hijrah ke Mekah ke Medina itu sekitar 450 kilo Israel 500 kilo itu zaman Nabi kan jelas yang melaku tahun bawa tahun Orang Quraisy ini dalam keadaan kuat sangat kuat. di Abu Jahal tak sangat kuat. Itu saking mentalan itu. Ketika wis Medina, ngenger Nabi posisi ngenger malah wong Ansor. itu sudah diparani, diparani teng Medina. Akhirnya Nabi perang, hasil intinya Nabi perang. Nabi perang Badar Badar Kubro itu dengan segala keterbatasannya hasil menang menang sampai Abu Jahal terbunuh Abu Jahal terbunuh tentang perang Nabi Badar lah mulai rian Kang Romanto, ukuran sama mirian itu pancen nak cilik menang sing gede. mulai ya? mulane sama nak motor tema-tema Quran, ukuran kebenaran sama wirian lo rian zaman Nabi. Itu selalu ukuran nak kelompok cilik kok menang kelompok gede, itu bukti kelompok cilik dani Allah. Lane kamin fiatin gue gulabat fiatan katsiratan bismillah. Paham ya ini kalau London mohon ya. ini ngaji standar wong alim. hasil Nabi kelompok cilik menang be kelompok Abu jahal sing luwih gede sahabat itu seneng semakin yakin orang orang nabi kita itu bener bukti ini bisa menang lah berhubung nabi ya pede kita pede balik nah kalau mau menanti cerita tentang jenengan saat itu Medina itu komunitas ya Yahudi paham Yahudi itu terpelajar makanya ngerti kalau ukuran samawi nah kelompok cilik menangin kelompok gede itu ukuran bener Mana ketika Nabi Muhammad pede Wong Yahudi faqalu lagu la guru naka qatalta tanah faron mingkuresin akmar naya rifunal kita mat kowe ojo terbujuk menang ambek wong kafir kafir-kafir akmaran ming kuresin. macam wong bodoh bodoh lah. Jadi paham ya iki urutane cerita mana. mat kowe ojo pede kok bener sih amat pancen ibu Musa Juga ada orang kiai kemana santri nake, gue cuci RC, macam orang bodoh kafir santrimu hebat ya apa <laughs> Mam, ibu silsilah cerita yang mana nih. Laya huron naka angkotal mengkuresin almaron na rifunal kita. Kamu itu gak prestasi. kayak kayak sopong pemalang rapi itu sama. Dulu mantan nih kak apa prestasi ya. rapi papa papa bintang lu ke prestasi. <laughs> Artinya kayak tuh gali lah mantan. Orang itu kayak tuh gali. Dukane orang kiai garwa telu, diruna untuk mantan jatuh lebih santri. Nah, arah prestasi, Pak. <laughs> Rodo suka wahyu gelum, lha prestasi. Lah itu orang Yahudi, Nabi ngalah nawang kures itu gak pres. Disi mergo Akmar la ya'rifuna vital. Oh nah, lho musuh. Ya iya terus kaji Nabi kon jawab. Diwarai Allah carane jawab omongannya wong Yahudi. Kulil ladzina baru minal yahud satu gelap guna bakal den kalah no siro kafir ini ukurannya urusan menang kalah hei wong Yahudi orang wong kafir mekadok sing tak kalah no gue bakal tak lah no, paham ya? jadi ini jawabnya Nabi Nak jari wong Yahudi kan sing iso no Nabi Muhammad namun tiang-tiang ku kures mergo layak rifunal kita lah ini terus Allah mendikan dengan Nabi Muhammad omongi wong Yahudi sing tak kalah no ora kowe tapi yo satu gelap guna gue, sok tiga, dikalah Mohon sambung ya berarti mohon ngertos ya. Patuh sarung lantin kiring siro kafe ila jahannam bisa lihat Mustafa Ahmadun jadi kiai tahunan mau surat Baqarah atau paham Kematiannya surat-surat jimat Lagi ah tambah rezeki <laughs> Ah balik Yasin padam kuburan nih <laughs> kasih siro apa meneh Tabar tolak balas <laughs> ah kayak Quran itu dari jimat sudah kau Quran di tangan kiai kiai kelunak kelunak itu dijimat jimat kabeh Nah, itu keliru karo mantut. Artinya keliru ngeten. Ngoten niku bener tapi uang ku ijma. Eh Nabi Muhammad cara cek sugeng takoi. Ya Rasulullah Quran pertama turun kronopo mesti jawab al lil farik. Wa al furqan tetep jenenge Quran diturunno bedakno hak mbek batil. Dadi kaitane hukum. jadi justru pertama kali sing mbok cekel nek jenenge Quran yo ya hukum, ora jiman. Lho nggih, kabeh wong sepakat pertama Quran diturunno tahkuma bainan nas bima aro kamu kabeh urane wa alaikum bainahum bima azalallahu itu presentasi awale ya tahkim hukum itu hukum ya aturan urip bareng termasuk nak wong lanang kudu ngene <laughs> hukum e kumpul mertua ngene jelas itu belum mulai kapan dari mana? Tahu-tahu Quran itu, terutama di Indonesia, itu sudah dari jimat itu. Mulai sing jimat ke imam, lasin padang kuburannya. Waki jember segini, wabarut tolak balak. Enggak misalnya lo mati ya ngono, wajak no. Apa ben cepet nang mati? <laughs> Kan wong sekarat e. Ala pada sing ben cepet mati. Rodo. Apa? Engko <laughs> wis jiwa terus. lu nak elek buatin kalau anu ini yakin tuh baik gitu. Tapi artinya kan kok kok terus melupakan yang lebih inti itu tadi hukum ya. Ya saya gitu masuk tobat, kayak gue masuk ngaji gitu tobat. mana jemben kula nak pas surat-surat nggak karo Allah tak terang, orang tak terang no sampean luwih suhu luwih ahli <laughs> lah dilakoni hukum jadi Quran itu hukum jadi wonten dialek hukum wonten dialek kados ngaten iki perang barang waktu saruna ila jahannam bisa lihat kok karena teman-teman ana lagu minggu di kabeh apa ayatun ayat ae eh, ibro tun tekse ibro fi fi'ata ini ing dalam dua kelompok ilta kota akan ketemu sopo fi'aten yauma badrinil kitab yaiku ada dua kelompok yang saling bertemu niku ning ini perang Badar iku kelompok Nabi Muhammad nih kelompok Abu Jahal fiatun te sing sak kelompok iku tuqatilu tilu sabilillah iku perang fi sabilillah eh taati atas nama taat ning Allah Wahum hum te fi Nabi annabi wa paham jadi ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan sing satu kelompok atas nama Allah yaitu Nabi wa sahabat bahkan salah sami atin yaitu telung atus wa salah sata asyara rojulan telung atus telulas ma'ahum fursanun wasitu azruin wasamanatu suben. jadi wong telung atus telulas ya mau ono jaran loro ma'agum farosani jadi peralatan perangnya ini zaman mana nih ma'agum farosani wong telung atus telulas mau duwe jaran loro wasit tu adruin mau duwe tameng enam. paham harum mantan tentang film-film barat lho film-film film-film apa? angling garpu akada jadi mau telung atus telulas mau duwe ono jaran loro sampai pertama mungkin ten enam wah sama kat suruhin pedangnya mau wah oh. wah lu akhirnya dah, gue jumlah sih peralatan peralatannya pas eh lucu dah berarti sing tolong atus gak gue pedang lah berarti ada kere saya kere perang jumlahnya tolong atus telulas gue sih dek Ijek mau dua jaran loro enam tameng pedang mentok walu Nah kacau. Terus wa ukhra utai kelompok sing liya kafiratun kafir. Yaro nagum mislaihim royal aini. Pasukane akeh yaro nagum kang padha ningali sapa kafirahum. Yaro na kang padha ningali sapa fi'ahum ing kufar mislaihim khalirong ambalan. Bakanu nahwa alfit Musuhe musuh saya saya nggo pedang kabeh. Dadi 300 nggo pedang 6. Sing saya nggo pedang kabeh. Bener terus metu hisibe gitu. Ya kadang bener. Ya itu tinggi sebenarnya. Royal ini eng dalam cara pandangan berita. Wawa uti Allah yu ya ayidu binasri mayasa Uti Allah iku menang no kalawan pertolongane mayasa Inna fidhali kala ibnu talwi rapsor Intinya akhirnya orang Islam men menang Orang Islam menang bukti kersane Allah sing luwe men menang binasri mayasa Nyatane sing menang wong mukmin berarti menangi mukmin di kersana Allah Mergo cara teori mestinya kudu Allah ya iya dan tolong atas musuh sewu pedang sewu musuh pedang walu walu <laughs> apa pedang sing enam itu apa nih tamengi ya? apa Zina dan pais-paisi lilladin linnasi kedua manusia apa hubus syahwat apa seneng syahwat Jadi manusia selawat saya di pais-paisi seneng syahwat Eh matas tahihim nafsu Wah ini disenengi nafsu Inanisa, wedoan, wal banin seneng anak, wal kunatir seneng dunia agak lama wal kasiro albukan toro kang kumpul loh. jadi segawane manusia seneng harta tahta wanita jadi minat nisa wal banin wal konatirin mukon toro jadi manusia segawane manusia jadi gak apa-apa wong di sahabat itu normal cuma atas nama kiai itu cuma itu repot minat dhabi sangking mas wafido tilan sewako wal khailil sawa malam jaran sing din alamati sangking api itu ya alamati wal anami genting digenting nih kupingnya nopo wal anami lan pura pira rojo kaya wal hasilan tanaman dari di kafe mata ulhaya di dunia ku kesenangan dunia wawo intau husnul maaf utai awo iku intau ni nggak Allah husnul maaf utai bagus-bagus beli artinya yang gini uang kon nggak Allah ay ya seneng dunia tapi ya eling Allah oleh seneng dunia makanya segawani manusia ya seneng dunia seneng mau itu lalu uang kau kawin ben ora yo ya kan ngumpul dunia ben gak tomak terus kau duit tanduran ben somangan Kul ngucapa sira Muhammad ya Muhammad auna bukum ana ta wis nyelitane ingsun kum isra kabeh bi khairin kan barang sing luwih apik sangking saking tinimbang mengkon-mengkon kabeh Bila dina itu tetap kedua ke itakol yang bodoh takwa sebuah aladina inta robbihim Iku eng sandingi aladina jannatun di bura-bura suarga tajri mintah til andar dina fiya Wa pura bura-bura buju haro tergantin suci anna minal khayti sang ikhik Waridwan lan ono keribanan minallah Jadi wis untuk fasilitas untuk ridhanya Allah Lawa dawa basirun bil ibadat sing mirsani kaulan Alladina yakuluna rabbana Alladina rabbana wa akaya yakuluna kang ucap sopa ladina rabbana inana amanna Duh pengiran kita inana saat ini kita amanna iman kita Esot tak nah sih bener no kita Bika kawan panjenengan wabi rasulika Fakfir mongko kula aturi nyepura panjenengan nama kita Zirubana ing dosa-dosa kita Wakinalan kula aturi ngerso panjenengan ing kita ada benar ing siksanin rokok wasogirina utai wong sing sabar kape alat toat wa anil maksiat wong sing sabar ora nglakoni maksiat na wong sing bener nakdun utai asogirin dadi naat Mbok boleh maca bingung alat toat wa anil maksiat opo naat opo naitun nakdun oleh wis diasogirin dadi naat na fil iman wal qanitina lan wong sing riman al mutiina lillah wong sing toat wal qanitina wong sing toat wal munfikina lan wong sing sedekah ai muta mutasaddiqin wal mustaghfirin lan sing istighfar kabeh Allah ing Allah bi ayaku wa maflana bi asar ing dalam waktu sihir saya ini sapa Allah wa taala anak ya nak kepengen prai kalau kepengen ngadani tapi kalau prai paling tanggal kali itu tapi mungkin kalau ngadani nak situ bukan mesti situ tapi kata prai ini tapi kalau ngadani saya ini sapa Allah wa taala anak ingin saat temne kelakuan la ilaha illallah jadi ayat ini ayat jimat ketika kabeh ulama itu ijma ayat ini ayat jimat dari satu-satunya ayat yang mensejajarkan Allah dengan malaikat dengan ulul ilmi di ayat ini Mulane ulul ilmi mesti wali. Jadi cara keyakinane sing aran Mizan Kubro Imam Saroni. Ulul ilmi orang-orang alim itu mesti wali, tapi nak wali ra mesti ya alim. Paham ya? Jadi nak wali ra mesti alim, tapi nak wong alim mesti wali. Tapi wong alim sing bener, sing ora selingkuh, sing ora zina. Sokile dari lah <laughs> ke cara Gustur uang paling oleh dosa kiai bisa antri. Ada cara istighfar. Iya, malah cara orang romantor rasa itu istighfar. Aduh <laughs> istighfar. Roh saya itu istighfar. Ini yang baik istighfar buju itu sudah. Ayat itu itu enggak Mustafa ya. Ayat ini itu satu-satunya ayat yang mensejajarkan Allah malaikat ulul ilmi. Berarti betapa ulul ilmi itu punya seterata yang tinggi mereka nopo sejajar tapi syaratnya gini wow Kak Ahmad ini kados tauhid yang kalau terang ini ulul ilmi yang tauhidnya itu mantep orang tauhid yang ngambil robtul adat wow yang kados ini dan atau kita sampai nak sering sih robtul adat gue mau bodoh-bodoh enggak gawe sih tak darani mohal sih tak darani ramu ada dan ini gue romadhan syaitan nyekseni sopo Allah Allah Ta'ala nyekseni tenan anahu, ini saat temen kelakuan gue ilah ilah orang-orang pengiran kecuali Allah Wal malaikat tulan bersaksi pula sapa malaikat wa ulul ilmi lan wong sing duweni ilmu. Dadi itu mriki niku kesaksiane Allah dibarengno malaikat ulul ilmi. Jadi ini ada satu ayat di mana malaikat ulul ilmi kesaksiane dibarengno mek kesaksiane Allah. Mulane rata-rata ulama bangga mek ayat ini artinya dianggap tafsir betapa pentingnya ulul ilmi. Ko iman hari jumeneng bil kistiklan adil. La ilaha illallah wal azizul hakim. Inat dina saat temen agama inta woi mengersani awal pak islamu islam Wa mahtala falan rasulullah sopa ala dina utul kitab Wong sing din kai kitab ayu yahuduan nasoro fitin Bi anwa hada batin. Gelambari yang tau bertauhid sopa batin wa kafar badun Sisi tau jadi tauhid sisi tau kafir Ilam gak dimaja umbah yang benang Kecuali sausia yang tau tekoan ala dina sopa alimu wa alimu bitauhid kahian korona geding Benang antara wong kafir gampangane yang wong rata tau aku faktore ya gedhe nah ilmu padha ya roe nurani padha roe Nengge ya Romanto, nah, iya, mulane kalo sering ada di santri, gue sebenarnya gue tuh seneng besi area Allah, tuh seneng ngomongnya. Maksudnya sebut ikus. gue sebenarnya seneng masjid itu apa? Tapi kira ngara seneng masjid, maka keteng tak mirip. Itu pangeran pun jadi seni. Wong Islam santri gak sepakat tapi murid-murid madrasah. Ya kan murid-murid tenar gelem. Gue mesti gedeng ketuaan nih. Ya pangeran itu seni. Ini mau ada orang yang ingin pulau juga tentu bisa pulau. Tegene guru pulau tentang beri kita rasa mawon. Kita kan isma, murid-murid masjid itu apa? Tapi mesti sama rakyat juga beda mirip Misalnya rakyat tuane gue sekretaris gue bendera ini Sama uang madrasah aku ya pengen jenenge taklim mulang apa? Tapi nak mulang madrasah formal, gue rakyat juga ini gue bendera kira gue rasa-rasa Jadi intinya mulai dia kita dengar rumah. Jadi kebenaran itu selalu terganggu oleh hal-hal sing sifatnya ada wak bab yang aku, mulai dia nu uti Nasrani ngerti nak Muhammad itu bener tapi dia ini terganggu gitu. kalau saya ngakui Nabi Muhammad Nabi itu terganggu kedudukannya macam ya sama gue apa murid-murid kecil aku murid-murid paling gak ketua ketua orang orang ketua sama aneh ketua aneh kok alim aku ya bener aku ketua wanita itu tok oh rata-rata kiri so sing soleh romanto jadi harus di rumah mereka masjid itu bisa maju nak ketuanya setengah daerah so, ahli proposal, ahli Saras sini kan Angger kiai soleh lala reputasi ini guna guna etika bermula. Ini begitu ya, ini sisi tak ngerasa soleh mati ketua ini. Sengita itu mesti ngerasa ketua, dia ini sing ketua apa bangunan. Mulai kurang meriki gen kulo gen guru kulo sekate. Model-modelnya kan mantu konfliknya mirip-mirip seperti ini. Lagi nih sampean takono, Gunane masjid apa nek ora ono kiai sing gunak guna, jamaah tenan, nek ora ono sing kiai gunak guna. Hmm, Mriki sing kudu mesti kok jamaah masih tipikal sing gunak guna ini Tapi kiai gunak guna jamaah apa apa nak masjid ra dadi apa apa? Ora bangunan. Kita terus madrasah kan ngoten karo mantu ya. Kalau kiai gunak gunung bagian mulang madrasah, iku reputasi ya teko mulang be angop. Wis cung endi? Tukul rubah. Semulang kok rubah kenapa? Angger sing pun semangat, muaju semangat. Mesti pikirannya sing ora-ora. Digenti ikro kira hati apa tetap pakai metode lama. Dari pikirannya itu mesti ora-ora. Di model dunia salah kok model kurikulum ya. Wakil akhirnya sing bilang, kan gak terima, ini orang zaman babar itu salah, bisa salah. ini anggap oh, usul. <laughs> Repot Pak pada Reputasi ini anggap usul. Oh, lah sing kita itu ya kudu sadar, bodoh salah kok di kufrat maksudnya kan yo mental dasarnya kan salah ya, akhirnya yo mustabiat meneh hari model bener ya napa niat Lenda artinya masalah ini kita karma karmanto itu tidak istihad bareng-bareng bekal kuatin misalnya masalah kita tuh klasik kan yo jarang ya wong alim yo modern kita kan jarang itu tapi secara umum tipikal-tipikal masalah kita itu mau di sebuah mirip-mirip ngoten niku paham ya tadi ya, semua tadi berkah niku Koma yang berbiaya dilapit nawasari uksisan Fa'in haju kamu ngelamun bantah sopuk kufar kain siro Muhammad Fakul ngucap suara ngucapu siro Muhammad Aslam tuwa jalillah Aku wis nerahno awakku lillah Waman lan buang itabah kang anut sopaman ni ingsun. Aku lan pengikut wis pasaran ning Allah, terserah ku cek anut ya ora anut. Saku tak polo pasaran ning Allah. Wakulan kita wasira Muhammad lil dina utul kita maring wong sing maringi kita kiai beguyunan wong paling mulia wong ngaji tafsir tapi Nah Muhammad itu dijangkar. tapi nah dia mati ini dewe apa sih jangkar Muhammad? <laughs> Mereka ngaji tafsir mau Quran, Quran kan mesti ya, apa kan itu yang malah Imam Suyuti lah. Kalau Imam Suyuti itu nak ngarang peke, dia ya mesti muni ya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tapi nak nulis tafsir itu dijangkar, Bagus mesti tafsir apa? Ya Muhammad apa ya Rasulullah? Ya Muhammad, mereka makili apa? Jadi sama ojo ojo darani kula ora sopan, menyen kulo ini lagi mulang tafsir mesti ora sopan. Ya. Lha bener sakit nanti kisah mana delok tafsir? Fa'in hajuka eh khosomatal kufar napa tulisane ya? Iku lo, fa'in hajuka tafsir eh khosomatal kufar ya. Muhammad Fitin. Jadi betul sakit disebut Rasulullah mriki. Gelem ra gelem kudu jangkar. Mergo sing ngendikan itu, Apa? Wah dikoncorin sali ya, kurang ajar. Jadi kiai top top dijangkar kafe. Disebut si A si B dijangkar kafe. B, memang gak mulan. Abdul Abdurrahim gak mulan cangkemu. Iya ibu jangkar. Gue malah merasa penat ya. Memang mau awak merasa wis sendiri lagi. Lah orang tahu debat wong kalah ya padahal. Jadi orang pikir mungkin piye murah. Jeneti biasa <laughs> kuya itu tuh jangkar kape. Nanti lora be kaca kaca deh. Kuat ada game jangkar. Aku lebih kurang ajar. Kita mulai Allah masuk mati. Rabbul alamin apa lah. Allah Allah jangkar. <laughs> Jadi kadang mau beli masuk akal. Repot kan? Beli masuk akal. <laughs> Repot terus. Kan? Aku yang setan. Yo nanti repot nanti ini mau malah nih ulama paling keren ulama tafsir mereka nabi jangkar ya mereka jangkar terus wakul ya Muhammad Imam Suyuti lagi jangkar macam tapi nanti Imam Suyuti saat ngarang lian ini gini betul sakit melihat ya Muhammad Fakul asam luat jalilah menetapan Wakulan kita pasirah Muhammad beladina utul kita wal umina aslam tum islamu sirah kabeh Eh aslimu tegesi islamu sirah kabeh Jadi ini istifam bimakna al-amri Fa'in aslamu ngama islam sopo ahli kitab untuk kitab fakoti itu Berarti ya untuk hidayah itu intawallo Umpamu menolak iman Wa intawallo lamun mengu menolak iman Fa'in nama ahlika Mongko iku wajib ngatasi surat balate nyampe Sing wajib kiai nyampe Mongko kita wajib basir berubah